Qala al-Imam al-Amriti rahmatullah alaih Syihabuddin dalam kitab Natmul Waraqat wal ilmu imma bitirarin yahsulu aw biktisabin hasilun fal awwalu kal mustafadi bil hawasil khamsi bisyammi aw bidzauqi wa bil lamsi was sam'i wal absari thumma tali ma kana mauqufan ala sidlali nah barakallahu fikum itu berkaitan masalah apa masalah pembagian ilmu nah tayyib berkaitan masalah pembagian ilmu karena pembagian ilmu terbagi menjadi dua. Apa itu? Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam, al-ilmu yang qasimu ila qismain itu. Ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu terbagi menjadi berapa? Dua. Perhatikan baik-baik. Naam, ilmu terbagi menjadi dua. Ilmun ittirariyun wa ilmun iktisabiyun. Naam, ilmu terbagi menjadi dua ilmu yang itirar nah, ilmu secara langsung orang langsung tahu gitu nggak perlu mencari-cari langsung tahu kemudian ilmu iktisabiyun ilmu yang perlu dicari belum sekarang misalkan nah barakallahu fikum langit itu tempatnya di mana di atas itu ilmu apa namanya itirari orang langsung tahu gitu loh orang langsung tahu tanpa mencari-cari tapi kalau ilmu iktisabiyun ilmu yang harus cari seperti misalkan ilmu tafsir ya enggak ilmu Al-Qur'an itu harus cari itu. Nah, kita lihat sini wa yusama aidan al-ilmu an Yang ilmu yang harus cari ini dikenal dengan ilmu an-nadhari, ilmu yang harus mencari, memperhatikan dalilnya. Oh ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ilmu ittirar itu ilmu yang secara langsung orang tahu itu loh. Enggak perlu mencari-cari, enggak perlu dalilnya mana. Enggak perlu. Paham ya? Nah, seperti apa? Seperti misalkan api itu panas, dalilnya mana? Suruh pegang sendiri. Paham ya? Enggak perlu dalil lagi soalnya secara langsung orang tahu dan paham. Paham ya? Langit itu di atas. Nah, itu secara langsung orang sudah paham juga. Itu namanya namanya ittirari. Dalam sini, "Fama kana yudraku bil hawasi al khams fa innahu daruriyun am." Manakala sesuatu tersebut bisa dicerna, bisa diambil diraih oleh panca indera yang lima, maka itu ilmu dikenal ilmu daruri. Secara langsung orang tahu gitu ya. Nah, itu namanya ilmu ad-daruri, ilmu daruri. Langsung ilmu darurat orang tahu gitu loh. Langsung tahu bahasanya ini adalah ini. Kamu tahu ya, tanpa mencari-cari dalilnya gitu loh. Itu yang bisa diraih dengan apa? Lima panca indera. Lima panca indera itu apa saja? Bismillah. Indera peraba, indera penglihat, indera pendengar. Dua lagi. Indra perasa? Antum? Muhammad Hafid? lima kan, Mas Indra? Peraba, perasa, pendengaran, penglihatan terus satu lagi? Ya sudah ulang lagi. Sudah itu ulang lagi. Apa? Sudah. Indra penglihat, indra pendengar, indra peraba, indra apa tadi? Perasa satu lagi. Pencium atau pembau. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu semuanya yang bisa diraih dengan itu itu ilmu namanya ilmu daruri. Paham ya? Ilmu daruri. Wa kadzalika ma yudraku bin naql al-mutawatir fa innahu daruriyun. Demikian juga ilmu yang bisa diraih dengan penukilan yang secara pasti, maka ilmu, ilmu daruri juga, ilmu daruri seperti misalkan salat lima waktu apa hukumnya wajib? Daruri tiap orang tahu. Jadi nggak boleh ngingkari gitu loh. Itu kan berarti perkara yang darurat harus orang itu tahu. Nah, setelah lima waktu hukumnya adalah wajib. Kalau ada yang nggak tahu kan perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena ilmu daruri itu. Wa amma ma yahsulu biktisabin wa tafkirin wa nadharin. pun ilmu yang bisa teraih tapi dengan cara mencari dan berpikir serta memperhatikan fahal sama iktisabian. Ini berarti ilmu dikenal ilmu iktisabi. Maksudnya ilmu yang harus mencari, memperhatikan dan juga merenungi. Misalkan Nah, ilmu masalah apa? Ilmu masalah zakat itu kapan diwajibkan? Nah, dalam artian kapan diwajibkan orang harus zakat mengeluarkan zakat harta itu kapan? Oh ternyata diperhatikan, dipikirkan lagi mencari dalilnya ketika sampai nisabnya dan haulan itu. Paham ya? Nah, seperti itu namanya ilmu iktisadi. Wa yusama aidan nadhariyan, dinamakan juga ilmu yang nadhari, harus melihat, memperhatikan wa hadha sahihun. Jadi ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu na barakallahu fikum Nah, ilmu itirari dan ilmu iktisabi. Maksudnya ilmu doruri sama ilmu nadori. Ilmu doruri itu secara darurat orang tahu gitu loh. Kalau ilmu nadori itu nggak langsung tahu, tapi mencari dulu. Mencari, merenungi, perhatikan. Paham belum Nah. Berikutnya. Fadariyu ilmu, nah, ala kalam mu'allif rahmatullahi maka kana hasna bil hawasil khams. Ilmu darurat itu Berdasarkan ucapan muallif maknanya adalah ilmu yang bisa dihasilkan dengan cara apa? Nambar kalafikum ilmu yang na'am bisa seseorang itu menghasilkannya bil hawasil khams dengan lima panca indera. Itu ilmu apa? Ilmu darurat. Wa ya as-sam'u wal basaru wasyam'u wadh wal lamas, yaitu pendengaran dan penglihatan dan penciuman serta perasa serta peraba. Oh ya. Waktu Waqad yunaqashu al-mu'allifu ala hadza fa inna nara dan sungguh pendapat mu'alif ini dikritik nah perlu dimunakosah lagi eh, diteliti lagi dan perlu dicek ulang lagi fa inna nara karena semuanya kami berpendapat masalah sebagai contoh annal basara yukhti'u katsiran. Yang namanya penglihatan kan kadang keliru juga kan? Keliru. Nah, rubama tadunnu anna nuqtata nuqtatan, terkadang orang lihat titik itu dikelihatan titiknya satu tapi ternyata titik dua. Bisa nggak terjadi? Bisa terjadi. mata tadhunnu dan terkadang bisa jadi juga anna nuqtatain nuqtah. Dikirain dua titik ternyata satu titik. Penglihatan seperti itu. Naam. idha kana nadaru da'ifan apabila pandangannya sudah lemah, mungkin min dan misalnya pesakit. Wa kadzalika rubbama taral ba'ida sakinan. Atau contoh lain engkau melihat dari jarak jauh kelihatannya itu diam. Nanti lihat itu bahwa mutaharik padahal dia gerak-gerak. Nah, au yukhayyar ilaika annahu mutaharik atau digambarkan di hadapanmu, dihayalkan di hadapanmu bahwasanya dia itu bergerak. Padahal bahwa sakin, padahal dia tenang. Paham ya? Pandangan seperti itu kadang kan melihat sesuatu kadang kayak mungkin sudah kabur itu kan melihat sesuatu kayak gerak, padahal tidak gerak itu. Atau sebaliknya, dia padahal gerak tapi kelihatannya enggak gerak. Karena itu ada itu kalau pandangan. Kita lihat sini. Fahadha mimma turida bihi al mu'alif ini termasuk perkara yang dikritik dari pendapat mu'alif itu. Mu'alif mengatakan apa? Jadi ilmu nati ilmu daruri itu ilmu yang bisa ternak oleh panca indera semuanya. Nah, padahal yang namanya tadi kan gak harus pasti kan? Dilihat gerak ternyata nggak gerak. Kan berarti nggak pasti kan? Ya, wa. Wa minam wa mannaha nahwah min anna al-ma'lum bin hawas daruriyun. Dan orang yang berpendapat seperti pendapatnya yaitu bahwasannya perkara yang diketahui dengan panca indera itu adalah ilmu daruri namun itu dikritik enggak semuanya karena buktinya ada juga yang tadi itu melihat kelihatannya bergerak tapi enggak bergerak jadi belum dipastikan belum bisa dipastikan Fakat kalau bisa jadi mereka berkata, hada laisa bidaruriyin. Ini perkara ini bukan perkara darurat. Li'an hawas qad tukhti karena panca indera itu kadang keliru juga. Ya enggak? Nah, keliru juga. Fakat sumpet Fakatnya sumun insan asyaya. Terkadang ada orang yang dia mencium sesuatu alladzi lahu raihah yang memiliki bau gitu. Wa idza kana mazmuman la yakunu lahu Kalau dia pilek eh yang, yang satunya dia enggak pilek. Mencium ada bau. Tapi yang satunya apa? Kalau dia pilek, pilek itu selanya ya tersumbat lah hidungnya itu. Nam la yakunu lahu Bisa jadi dia enggak mencium baunya. Walaupun baunya enak misalkan, tapi kalau orang yang lagi pilek atau tersumbat hidungnya kan nggak tercium baunya. Nah, fasdukam yukhfi raihah lakinnahu la yaqlibuha. Yang namanya orang yang pilek atau tersumbat hidungnya itu nah, tersembunyi darinya bau-bau. Dalam artian nggak bisa tercium mencium bau gitu. Lakinnahu la yaqlibuha. Akan tapi yang seperti itu tidak bisa apa? Tidak bisa mengubah dia. Dalam artian tidak bisa membalikkan dia. Tetap dia dikatakan punya nah, punya punya indera pembau istilahnya gitu walaupun Nabi tidak bisa berfungsi. La yaj'alul qabih hasanan walal hasan qabihan. Maksudnya tidak bisa menjadikan yang jelek itu bagus dan yang bagus itu jelek, lakinnahu yukhfiha katsiran. Tapi seringnya yang namanya hidungnya tersumbat itu atau pilek itu seringnya terhilangkan dari dia banyak bau. Kan ya? Misalkan makanan, kita nggak membedakan ini basi atau belum. Paham ya? Kalau orang yang hidungnya misalkan normal, mencium udah basi. Tapi yang hidungnya tersumbat tadi, mungkin mencium nggak ada rasanya kan? nggak ada baunya. Dia makan terasa baru oh ternyata basi. Paham ya? Seperti itu. Nah, dalam berikutnya, wa kafir fi demikian juga pada dzauq. Dzauq itu perasa, merasakan. Yakhtalifun nas fihi ikhtilafan katsira. Masalah merasakan ini, nah barakallahu fikum itu manusia pun juga berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat banyak. Walihada qala ulama fi bab jinayat oleh karena ini, para ulama mengatakan dalam bab berkaitan masalah jinayah, jinayah itu adalah kriminalitas, kejahatan. Lau jana alaihi hatta faqada dzauqahu fa innahu yalzamuhu diyatun kamilatun. Kalau seandainya ada salah seorang yang membuat kriminalitas kejahatan, mungkin mukul atau menyakiti hingga indera perasaannya hilang. Paham ya? Mungkin setrum atau apa ya, setrum itu Indra perasaannya hilang. Nah, maka balasannya apa? Wajib bagi bagi orang yang melakukan tindakan kriminalitas tadi apa? Membayar dia denda sempurna. Padahal cuma apa? Indra perasa tak yang dirusak. Tapi harus wajib membayar dia total sempurna. Kita lihat sini, atau ba'ir, seratus ekor onta. Ya, mahal nggak onta? Mahal. Ini kalau seandainya padahal cuma satu pak ya, indra perasanya dirusak ada. Ada orang yang bikin kriminalitas kejahatan merusak indra perasa orang lain. Akhirnya apa? Nah, mengakhir bagi dia nanti membayar denda sempurna 100 ekor unta. Allah musta'an. Walau jana 'alaiha tafaqad as-sam'u lazimahu diyatun kamilah. Kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat atau kriminalitas, nah maka sehingga hingga pendengaran pun hilang, pendengarannya hilang, mungkin dipukul atau apa gitu. Nah, maka wajib bagi dia membayar diah yang sempurna, denda yang sempurna. Lakin lawidda'a al-majni. Tapi kalau orang yang di Jahati itu mengaku-ngaku anahu faqad sama wa qala zani abadan anta tasma'. Jadi gini, orang yang dizalimi tadi ketika dipukul dia ngaku, kamu mukul aku hingga pendengaran aku pendengaran aku hilang. Cuma ngaku-ngaku loh. Eh, yang tadi yang melakukan kejahatan tadi mukul ini kan, orang yang dipukul tadi mengatakan, kamu telah berbuat kejahatan, telingaku hingga apa? pendengaran aku hilang. Cuma ngaku-ngaku tadi. Ngaku-ngaku. Akhirnya orang yang berbuat jahat mengatakan, "Enggak, kamu masih mendengar." wal majni alaih kullama qulna lahu ya fulan nah dan orang yang tadi yang didzalimi tadi setiap kali dipanggil ya fulan nam qala mata taqul apa yang kau katakan nah mas sami'tu aku enggak mendengar bohong enggak berarti dia bohong enggak misalkan dipukul katanya kamu mau aku hingga pandanganmu hilang dipanggil ya fulan apa eh, apa apa yang kamu katakan malah dia bisa jawab berarti mendengar kan dia bohong itu nah kita lihat sini bahwa ya dalam kan dia mendengar lakin yuridu atau air eh, diatan. Cuman dia inginnya seratus ekor 100 100 ekor unta tadi. Oh ya, pura-pura pendengarannya hilang itu. Nah, padahal dipanggil jawab gitu loh. Kan ketahuan mana. Namanya fulan. Ayo, mata turi. Jawab itu loh. Nah, maka dikatakan apa? Dia itu mendengar, cuman dia ingin seratus ekor unta sebagai dia. Pakai ifanah tabiru hada. Bagaimana caranya mengetes orang seperti ini? Orang yang mengaku-ngaku hilang pendengarannya, Eh, teman mengaku ngaku ya, kata beliau, bagaimana cara mencoba atau mengetes orang ini biar ketahuan kalau dia teman pura-pura? Yaqulu ulama, para ulama berkata, "Innana na'tihi 'ala ghaflah." Caranya kita mancing dia. Mancing dia ketika dia lalai. Biasanya kalau teman pura-pura itu kaget dia. Paham ya? Ketika dia lalai. Wa naf'alu syai'an yakunu fihi sautun khafi. Nah, kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu suaranya pelan. Bisik-bisik itu istilahnya. Nah, Fa in fazi'a 'alimna annahu yasma' wa illa fa wasadiq. Jika ternyata kita itu nah melakukan sesuatu pelan-pelan kok dia kaget. Kaget itu berarti apa? Dia dengar mesti itu. Nah, berarti dia dengar. Wa illa jika tidak kaget sama sekali berarti dia benar. Berarti dia jujur itu, Bang. Paham paham maksudnya caranya? Di kertas atau apa gitu ketika mencari waktu ya ghaflah. Kalau orang-orang yang namanya orang enggak mendengar sama sekali itu di kertas diam aja dia. Paham ya? Itu langsung diam aja, itu langsung aja. Paham jadi dia lagi jalan, bang, ping tit tit, misalkan. Dia diam aja berarti benar. Tapi kalau baru sekalian kaget itu, menunjukkan dia itu bohong. Cara ngetesnya itu, masya Allah ya. Caranya disebutkan oleh Muhammad bin Salim al caranya seperti itu diantaranya. Nah, Ya, Pak. Wa kadzalika aidan man annahu jana annahu junia alaihi hatta faqda basarah. Ada juga orang yang mengaku-ngaku dia itu dijahatin sama orang ada orang yang melakukan tindakan kriminalitas kepada dia hingga pandangannya hilang. Wah, hingga pandangannya hilang. Ngaku-ngaku tapi ya. Wa qala uridu diyatan kamilatan. Aku ingin denda yang sempurna. Pokoknya aku nggak terima ini perlakuan ini. Aku pengen 100 ekor unta. panuh nukhtabaruhu? Bagaimana sekarang? Naam, eh, kita menguji dia bagaimana caranya mengetesnya? Dalam artinya mengetes dia biar terbukti dia bohong nggak itu loh. Qala ba'dhum sebagian mereka mencoba atau berkata, "Naj'alu 'ainahu amama syams maftuhatan." Suruh menjadikan matanya itu terbuka di di di, di, di depan matahari yang di atas untuk melihat ke atas ini. Paham ya? Terbuka tapi ya, terbuka bukan, bukan merem, bukan terpejam terbuka. Fa in dama'at fa huwa yubsir. Kalau seandainya kok mengeluarkan air mata, pepanas biasanya keluar air mata kan, berarti dia bisa melihat aslinya. Paham ya? Bisa melihat. Nah, Wa illa fa wala yubsir. Jika enggak keluar mata sama sekali berarti dia apa? Tidak bisa melihat. Caranya itu Wa qala ba'dhum atau cara yang lain sebagian mereka, "Nam tashratus nan tasharu syai'an haulah." Naam faj'atan fa idza lam yughmit. Nah, barakallahu fik fa idza lam yughmit ai. naam fa idza lam yughmit fa huwa la yubsir. Maksudnya apa? Caranya yang kedua adalah memikir sesuatu yang mendadak di depan matanya. Mungkin Gitu pokoknya intinya mengagetkan itulah. Nah, kalau dia itu enggak enggak kedip sama sekali kedip ini, berarti dia enggak melihat, enggak bisa melihat. Tapi kalau kedip berarti dia melihat. Apa maksudnya itu ya? Cara ngetesnya seperti itu. Wa in kana al-an walhamdulillah al attiba idraka dzalika tamaman bi tariqatihi. Tapi sekarang enggak perlu lagi seperti itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan alhamdulillah sekarang ini enggak perlu lagi seperti itu. Sekarang itu kita sudah mampu, para dokter sudah mampu Nah, untuk mengetahui secara sempurna dengan cara teknisnya mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dengan cara-cara medisnya mereka ketahuan itu loh kalau ini buta atau enggak gitu. Al-qasdu intinya tujuannya anna ma yudraku bil hawas ala ra'yi al-mu'allif rahimahullah min al-'ilm ad-daruri. Itu intinya. Intinya mu'allif al-Imam Al-Amriti Al-Imam Al-Amriti mengatakan bahwasanya seluruh yang bisa diraih dengan panca indera itu adalah ilmu yang darurat. Itu ungkapan beliau ya. Ini pendapatnya Liman Amriti. Wa hadza kama sabaqa. Dan ini sebagaimana telah lewat amrun kama sabaqa amrun qad yunaqashu fi. Perkara yang perlu dibicarakan lagi. Karena terkadang seperti itu, terkadang tidak bisa gitu loh. Nah, kita lihat sini wasahi sahih. Ayo pendapatnya benar. Annal ilmu daruri bahwasanya ilmu darurat itu ini perhatikan ya ilmu darurat itu yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin huwallazi mungkin dapoh ilmu yang tidak mungkin dia menolaknya ini yang benar ya jadi ilmu darurat itu ilmu yang tidak mungkin dia menolaknya paham ya nah api itu panas gua percaya nah berarti dia apa berarti dia enggak apa enggak paham masalah ilmu darurat paham ya langit itu di atas enggak langit itu di bawah mengingkari berarti kan mengingkari perkara yang seharusnya dia tidak bisa nolak nah. dia enggak bisa menolak. Atau misalkan keseluruhan itu lebih besar daripada sebagiannya. Benar nggak itu? Keseluruhan lebih besar daripada sebagiannya. Itu benar. Orang nggak bisa nolak lagi. Kalau dia nolak, berarti perlu dipertanyakan kenapa nolak. Paham ya? Menolak perkara yang darurat. Nah, kita lihat sini. Jadi ingat ya yang yang tepat dan benar adalah ilmu daruri itu adalah ilmu yang layu mungkin daf'uh. Ilmu yang tidak mungkin menolaknya. Fa ilmuna bi annal wahid nisful isnain. Seperti kita pengetahuan kita atau ilmu kita bahwasanya satu itu separuh daripada dua, benar enggak? Satu itu setengah daripada dua, benar enggak? enam dua setengahnya berapa? Satu. Paham ya? Itu benar. Itu enggak enggak bisa nolak itu. Kalau nolak berarti dia dipertanyakan. Nah, terus ini Hada ilmu daruri, la yumkin daf'uhu itlaqan. Ini ilmu yang darurat, mesti orang tahu dan tidak mungkin menolaknya secara mutlak. "Lau aratu an lau aratu an adfa'ahu an nafsi ma dafa'tu Kalau seandainya aku ingin nah menolak menolak menolak tersebut dari diriku, saya aku enggak akan bisa menolak. Antum sekarang menolak ya. Api itu panas. Gua antum sekarang langsung mau nolak pun enggak akan bisa nolak karena mau enggak mau panas itu loh. apa ya itu? Seperti itu maksudnya. Nah, jadi kalau seandainya aku ingin menolak dari diriku ini, saya aku nggak akan mampu menolaknya karena perkara yang mau tidak mau harus meyakini dan juga mengetahui. Wa ilmi bima arahu an qurbin. Nah, dan ilmuku atau pengetahuanku dengan perkara yang aku melihatnya dari jarak dekat. Dari jarak dekat ya. Wa wa atahaqqaquhu dan aku mewujudkannya hadza ilmu daruri. Ini adalah apa? Ini adalah ilmu yang darurat. Nah, jarak dekat, gerak kok misalkan benar-benar dekat itu ya. Itu ilmu yang darurat. Wa ilmu nabi anna hunaka khaliqan Nah, dan ilmu kita, pengetahuan kita bahwasanya di sana ada pencipta, itu ilmu apa? Daruri juga. Setiap orang bisa nolak. Nah, Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Ini kisahnya panjang ya. "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Nah, ini dua kemungkinan tadi kan? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Apakah mereka makhluk ini diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Hah? Eh? Dalam artian mereka itu diciptakan begitu diciptakan tanpa ada yang menciptakan maksudnya itu. Enggak ya, mungkin. Kedua, anhumul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Mungkin enggak? Berarti tinggal satu toh. Mesti ada penciptanya. Paham ya? Nah, jadi enggak mungkin mereka diciptakan begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Enggak mungkin. Tinggal satu toh berarti semuanya ada penciptanya. Nah, oleh karena itu, nah datang sebuah riwayat mengenai kisahnya orang Badui. Orang Batu ini mencari nah mencari benar-benar mencari sebenarnya ada enggak pencipta di langit ini. Ketika itu dia berjalan, melihat kotoran unta, paham ya? Nah, kemudian mengatakan nam al-ba'rah yadullu al-ba'ir. Bahwasanya kotoran unta itu menunjukkan ada untanya Benar enggak ini? Ayo, eh, enggak mungkin ada kotoran untanya enggak ada. Paham ya? Dalam artian walaupun sekarang enggak ada tapi tadi ada unta di situ itu loh. Nah, walaupun enggak di situ pun pasti ada untanya itu loh. Oh ya, nah barakallahu fikum. Kemudian sampai dia berpikir berarti alam semesta yang seluas ini, lautan yang seluas itu, kemudian daratan yang penuh dan, dan langit yang penuh dan bintang dan misalnya menunjukkan bahwa di sana ada Al-Latiful Khabir, ada zat yang maha lembut dan juga maha mengetahui. Maksudnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ewa. Kisah ini juga dibawakan ketika Jubair bin Mut'im. Sahabiyun Jalil siapa? Jubair bin Mut'im. Waktu itu, nam Jubair bin Mut'im waktu itu agamanya masih apa? Belum mengenal agama Islam ketika mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur, surat Maghrib waktu itu ya, sampai ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Naam, am khalaqas samawati wal ardh la yuqinun? Nah, akhirnya apa? Langsung terketuk keimanan itu pada waktu juga. Dia di hatinya Jubair bin Mut'im. Akhirnya beliau pun mengatakan kada qalbi an yatir. Hampir-hampir apa hatiku terbang. Langsung masuk Islam waktu itu juga. Ngam Jubair bin Mut'im. Nah, jabatan mut'im itu. Masya Allah. Lanjutkan, hada mimma la yumkin Ini perkara yang tidak mungkin menolaknya. Fasolat, maka yang benar annal ilma daruri, ilmu darurat itu adalah ma la yumkin ilmu yang tidak mungkin kita menolaknya. Wal ilmu nadhari dan ilmu nadhari ma yuhtaju fi subutihi ila isidlal. Naam. Ilmu nadhari itu adalah ilmu yang apa? Yang dibutuhkan untuk menetapkannya itu perlu pendalilan atau perlu mencari dalil. Paham ya? Ini hukumnya apa? Halal. Dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu nadhari. Perlu pengetekan, penelitian dan perlu pendalilan. Tapi api itu panas, dalilnya mana? Gak perlu. Paham ya? Itu ilmu apa? Daruri, ilmu daruri tadi, ilmu darurat. Secara langsung orang itu tahu dan gak bisa nolak itu ilmu eh, api itu panas. Paham ya? Nah, gak perlu dalilnya mana. Tapi ini kalau ilmu nadhari adalah mayuhtaju fi subutihi ila istidlal Adalah ilmu yang dibutuhkan nah dalil untuk menetapkannya. Dalilnya mana? Paham ya? Isbal itu enggak boleh haram. Dalilnya mana? Ah, itu ilmu apa? Nadhari. Paham ya maksudnya ya? Dalilnya misalkan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh apa-apa yang menjulur di bawah mata kaki. Nah, barakallahu fikum berupa sarung ataupun yang semisalnya, maka termasuk bagian dari api neraka. Satu, yang kedua, innallaha la yandhurul musbil. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada orang yang musbil, Eh, musbil maksudnya adalah memanjangkan pakaiannya, sarung atau celana atau semua pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian juga barakallahu fikum nam eh la yang dur innallaha la yang dur man jarra saubahu khuyala. Allah taala tidak melihat orang yang memanjangkan kainnya, pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan khuyala, sombong. Bukan maknanya kalau enggak sombong boleh Amin. Ya? Dibantah dengan ayat dengan dengan hadis yang lain. Nah, barakallahu fikum iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah wallahu la yuhibbul makhilah paham ya hati-hati kamu tinggalkanlah memanjangkan celana atau memanjangkan kain sama di bawah mata karena itu kesombongan karena itu adalah kesombongan dan Allah taala tidak mencintai kesombongan paham ya jadi memanjangkan itu sendiri sudah perbuatan sombong itu loh memanjangkan sampai di bawah mata kaki walaupun niat dia enggak sombong itu sudah kesombongan sudah kesombongan bukan maknanya itu kan lafadznya kalau seandainya dalam keadaan sombong kalau enggak sombong berarti boleh kita katakan apa kita katakan kalau tidak sombong itu sudah masuk dalam apa? Bagian dari api neraka. Tambah lagi kalau dengan sombong Allah Taala tidak akan melihatnya. Berparah lagi berarti kan? Kalau nggak sombong aja bagian dari neraka. Ma'asfala minal ka'baini minal izari fa ya kan? Ma'asfala minal ka'baini minal izari fa Apa-apa yang menjulur eh, sampai di bawah mata kaki berupa pakaian atau semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Umum enggak ini? Sombong enggak sombong umum. Datang lafaz yang lain. Innallaha la dur man jarra thawbahu khuyala. Sungguhnya Allah Taala tidak akan melihat orang yang manjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. bukan namanya ini kan kalau dalam keadaan sombong, kalau nggak sombong bagaimana? Kalau nggak sombong dapat ancaman neraka pertama tadi. Kalau sombong tambah parah lagi, Allah Taala nggak melihat dia itu loh. Allah musta'an. Jadi jangan sampai nanti akal akalin Naam. Jadi khulasahnya ilmu ada berapa? Dua. Ilmu daruri sama ilmu nadhari. Ilmu daruri itu ilmu alladhi la yumkin daf'uh. Eh, ilmu daruri itu ilmu alladhi la yumkin daf'uh, ilmu yang tidak mungkin kita menolaknya. Kalau ilmu nadhari ilmu nah bar al ilmu alladhi yahtaju ila istidlal fi thubutih. Ilmu yang dibutuhkan apa? Naam alladhi yahtaju ilmu yang dibutuhkan untuk menetapkannya perlu pendalilan. Paham ya? Jadi ilmu daruri itu ilmu alladhi la yumkin dafuh. kalau ilmu nadhari ilmu apa al ilmu alladhi yahtaju fi thubuthi fi subuti ilal istidlal. Ilmu yang na barakallahu fikum untuk menetapkannya butuh pendalilan. Apa itu maksudnya ya? Naam. Dikit lagi, faidah sebab faidah. Kulna kita mengatakan atau kami mengatakan fi ta'rifil jahl murakkab, pengertian mengenai mengenai bodoh yang ganda kemarin yang berlipat-lipat, wal jahl basit dan kebodohan yang sifatnya ringan atau nam wajar. Innal jahla al murakkab bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya kebodohan yang merokap atau kebodohan yang ganda, dhammuhu asyaddu minal jahil basit. Bodoh yang berlipat-lipat atau kebodohan yang ganda itu enam jelekannya kejelekannya itu lebih parah daripada orang yang bodoh tapi wajar. Orang baru ngaji atau apa-apa bodoh wajar, tapi orang dalam mengaji bergaya sok tahu nah itu. Bodohnya karena bodoh berlipat-lipat, jahil merokap. Nah, barakallahu fikum. Falau anna al-'alima adraka asy-syai'a 'ala khilafihi kalau seandainya ada orang alim, orang berilmu, dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Orang yang berilmu ya, orang yang berilmu, orang alim mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Wasu'ila fi hadha syai'aniyun faqal. Kemudian ditanya tentang sesuatu ini orang yang awam, enggak tahu apa-apa, ditanya dia. La arif, aku enggak tahu. Orang awam tadi mengatakan, aku enggak tahu. Wasu'ila al-alim, kemudian orang yang berilmu ditanya, fa ajaba bi khilafi ma amr. Ditanya, jawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Kalau orang awam tadi kan nggak benar-benar nggak tahu dia. Hukumnya apa ini Pak? Nggak tahu. Dia wajar nggak itu? Wajar. Ada orang alim berilmu ditanya, hukumnya apa? Hukumnya boleh, tapi jawabannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Kita lihat. Naam famin hada, faman hadal jahiluna, faman huwal jahil sini. Eh, siapakah yang bodoh sini sekarang? Ada dua. Ada dua ya. Satunya orang yang berilmu, satunya orang awam, nggak tahu apa-apa. Yang berilmu ini ditanya, jawab, jawabannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Yang orang awam ini yang bodoh tadi itu ditanya nggak tahu. Nah, sekarang kalau ditelusuri mana yang bodoh itu Yang bodoh orang yang alim yang jawab tanpa yang menjawab tapi tidak, sesuai dengan hakikatnya tadi atau yang orang awam ini kita lihat. La syakka annahu alim Tidak ragu lagi bahwasanya dia alim. Li'anna al-asla fihi annahu alimun bi annahu ya'riful asya' ala ma hiya Karena hukum asalnya orang yang alim tadi yang berilmu tadi, itu dia mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya itu asalnya. Wasailu dan yang bertanya, budda an yuqallida al-alim hatta walau akhta. Nah, kalau fikum ini perhatian dulu. Dan orang yang bertanya itu pada asalnya harus dia itu mengikuti seorang seorang alim tadi walaupun dia keliru. Ini perhatian dulu ya. Fa khata as-sa'il 'ala nafsihi. Nah, 'ala nafsihi maka kekeliruan orang yang bertanya tadi mengenai dirinya. Wa khata al-'alim alladhi ajaba bi khilafis shawab 'ala nafsihi dan kekeliruan orang yang berilmu untuk menjawabnya tidak sesuai dengan kenyataan tadi itu nanti kekeliruannya pun kembali pada dirinya wa ala khairih dan bahkan kembali ke orang lain fayakunu jahluhu murakkaban jadi ini gambarannya gini gambarannya gambarannya kalau misalkan orang yang bodoh tadi orang yang orang awam bodoh tadi apa hukumnya enggak tahu itu kembali ke mana ketidaktahuannya kekeliruannya kembali ke diri sendiri ke dia sendiri kan nah orang yang berilmu tadi bergaya berilmu tadi itu Hukumnya apa? Hukumnya boleh misalkan. Nah, jawaban dia padahal keliru gitu loh. Padahal yang bertanya tidak perlu ilmu. Nah, kekeliruan itu kembali kepada orang alim itu sendiri dan kembali ke orang lain. Karena orang lain nanti ngikuti dia tanpa ilmu. Jadi yang lebih parah yang mana? Yang orang alim tadi, namanya jahil murakkab. Oh ya, jahil murakkab. Nah, ada anak kecil ditanya misalkan, anak, -anak kecil yang nggak tahu ya misalkan ya, satu tambah satu berapa? Nggak tahu. Wajar enggak ini? Wajar. Ada orang yang berilmu, sudah sekolah puluhan tahun, paham ya? Bukan sekolah-sekolah umum pesantren. Umur pesantren puluhan, puluhan tahun sudah. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu tiga. Dia bergaya seperti itu. Akhirnya apa? Kelirunya kembali ke dia sendiri, kembali ke orang lain juga itu loh. Paham ya maksudnya ya? Ya menaham, seperti itu. Itu namanya jalan murokab. Bodoh yang ganda. Bodoh yang ganda. Hati-hati. Nah, satu lagi. Fa'idatun ukhra, faedah yang lain. Ad-darurah al-hissiyah. Naam. Perkara darurat yang bisa terkena oleh panca indera. Perkara darurat yang bisa terkena oleh panca indera. Ma bil hawasil khams. Sesuatu yang bisa diraih, didapatkan melalui panca indera yang lima. Wa daruratul aqliyah dan perkara darurat tapi secara akal. Maksudnya ma bil akal, sesuatu yang bisa diraih dengan akal. Wa daruratul syar'iyyah dan perkara darurat yang sifatnya syar'iyyah nah barakallahu fikum huwa alladhi yaqulu anhu al-ulama rahimahumullah yu'lamu bid-darurati ad din nah jadi darurat itu kalau diteliti barakallahu fikum ada tiga ad-daruratul hissiyah ad-daruratul aqliyah ad-daruratu asy-syar'iyyah perkara darurat yang sifatnya hissiyah kembali ke panca indera paham ya bisa diraih dengan apa panca indera. Nah, yang kedua adorah akliyah, perkara darurat yang bisa dicerna dengan akal. Orang langsung tahu secara darurat. Allah Taala di mana? Di mana-mana katanya. Keliru nggak itu? Keliru nggak? Keliru. Allah Taala di mana? Di mana? Allah Taala di mana? Di mana-mana? Keliru itu keliru. Itu keliru. Yang benar Allah Taala di atas arsh di atas langit jam 7, paham ya? Secara tidak langsung secara akal, orang kalau berdoa mana tangannya? atas boleh nggak? Mau nggak dia suruh gini doanya? Enggak mau berarti Allah Taala di atas itu loh. Secara akal kan berarti kan? Nah, itu secara akal. Ngam, secara panca indera banyak contohnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang secara syariah berarti kan? Buat darurat syariah, syariah, darurat yang sifatnya syariah adalah alladhi yaqulu anhu ulama yaitu perkara darurat yang disebutkan para ulama yu'lam bidarurah minad din. Perkara yang sudah diketahui secara darurat secara pasti termasuk bagian dari agama. Seperti salat lima waktu wajib enggak? Wajib. Itu enggak ada yang ingkari itu. Kalau ada yang ingkari bisa jadi kekufuran nanti. Paham ya? Enggak, enggak wajib misalkan. Orang muslim ada Salat lima waktu kemudian enggak wajib. Nah, itu kalau ingkar itu bisa masuk dalam kekufuran hati-hati. Paham ya? Karena perkara yang sudah secara darurat secara agama tahu gitu loh. Nah, misal contohnya Idza kana al-insanu ya'ishu fi biladil Islam, apabila ada orang hidup di negeri Islam, fa innahu ya'lamu bid-darurah, maka sungguhnya dia secara darurat harus tahu anna shauma wajib, puasa itu wajib. Benar enggak? Puasa Ramadan wajib. Kadzalika shalah, demikian juga salat. Lau qala qailun sekarang ada orang berkata kepadamu, hidup di negeri Islam, itu kan secara tidak langsung secara darurat orang tahu enggak salat wajib? Tahu, puasa itu wajib tahu. Nah, sekarang tiba-tiba ada orang yang berkata, "Wa anta muslimun." Eh, dalam keadaan kamu itu muslim, ta'ishu fi biladil muslimin, hidup di negeri kaum muslimin. Ada orang tanya, "Hal salatu wajibatun?" Apakah salat wajib? Nah, hal taqul uraji'u au asal ulama? Perlu enggak antum antum atau kita ditanya misalkan, "Salat wajib enggak?" Tunggu dulu, tak tanya para ulama dulu. Perlu enggak gitu? Enggak perlu, Ustaz darurat orang tahu. Secara darurat itu antum tinggal di negeri kaum muslimin atau kita tinggal di negeri kaum muslimin, ditanya sholat itu wajib gak? Seperti lima waktu. Tunggu dulu tak tanya para ulama dulu. Perlu gak gitu? Gak perlu karena secara langsung itu dia tahu wajib selesai urusan. Paham ya? Itu namanya perkara apa? Darurat secara agama. Paham ya? Perkara darurat secara agama. Nah, kata dia, gak mungkin antum mengatakan aku tak meroja'ah dulu. Jawabannya tak meroja'ah dulu atau aku tak tanya ulama dulu. Bitab'il. Nah, secara langsung enggak seperti itu li'anna wujubas sholati ma'lumun min ad-din bid-darurah. karena wajibnya salat itu perkara yang sudah diketahui termasuk bagian dari agama secara darurat jadi enggak perlu seperti itu paham ya misalkan orang kencing itu batal enggak wudunya orang kencing itu wudunya batal enggak kalau sudah kencing wudunya batal enggak kira-kira batal. <laughs> nah, barakallahu fiikum la ba'as. Jadi orang ketika kencing itu secara darurat itu insya kalau orang itu muslim tahu itu akan jawab apa? Orang yang udah kencing batal kan? Gak perlu tak tanya para ulama, nggak perlu. Apa itu ya? Nah barokallahu fiqom Misalkan, misalkan orang puasa, nah itu kan mulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Nah, ada orang tanya, kalau matahari terbenam tuh boleh nggak buka puasa? tunggu dulu tak tanya para ulama dulu. Perlu nggak itu? Gak perlu itu namanya ilmu darurat secara agama sudah diketahui gitu loh istilahnya. Gak perlu nah panjang lebar seperti itu. Maaf salah ya. Nah, berikutnya. Wa kadzalika zina, demikian juga perzinaan. Muharramun diharamkan. Wa huwa liman ya'ishu ma'al muslimin itu orang yang hidup bersama kaum muslimin. La yahtaju ila nadharin wa istidlal. Enggak perlu lagi mencari-cari atau mencari dalilnya. Zina itu haram, dalilnya mana? Enggak perlu aslinya. Kalau dia tuh tinggal di negeri kaum muslimin, paham zina itu haram. Enggak perlu dalilnya mana? Katanya para ulama dulu enggak perlu. Ngam. Fasarat indana ad-daruratu salat aqsam. Maka menjadilah di hadapan kita atau di sisi kita perkara darurat itu ada tiga. Nah, daruratun hissiyatun, darurat yang sifatnya hissiyah secara panca indera, wa daruratun aqliyatun, darurat yang sifatnya dan secara akal. Kemudian daruratun syar'iyyatun, darurat yang sifatnya syariah, secara syariat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala khulasahnya ilmu terbagi menjadi dua. Al-ilmu an-nadhari sama ilmu ad-daruri. Ilmu daruri itu ilmu alladzi la yumkin taf'uhu, ilmu yang kita tidak bisa nolaknya. Tidak memungkinkan untuk kita nolaknya. Kalau ilmu nadhari wal ilmu alladzi yuhtaju